Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa huwa utawi tulu zamanu alfani rongewu situ mi'atin nan nematus wa arba'unan patang puluh apani sanatan. Jadi Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim bintang 2640 tahun. Ke apa pasti. Rongewu. 600 padahal orang ngono kalender. Mulai nulis suwi. Wa kana lan ana iku benahuma Ibrahim lan Nuh hudun utai Nabi. Wa kana lan ana iku benahuma antarané Ibrahim lan Nuh hudun ana sapa Nabi Hud wa salihun Nabi Saleh. Iza analikane anut sopo Nabi Ibrahim, tabahu tegese anut sopo Ibrahim ing Nuh waktu majihi. Ing dalam waktu tekani Ibrahim Iza arabahu. Eng pangerane Nabi Ibrahim oleh sowan pangeran bikol bin kelawan ati salimin kang selamat. Manane selamat minas minasaki sang kemamangan wa hilan lan lianis syak. Iskola nalikane Dawo sapa Nabi Ibrahim fi hadil halah ing dalam ikilah keadaan al mustamir roti kang terus menerus lahu maring Ibrahim. Dawo li abihi maring bapak Ibrahim makomi hilan kaum Nabi Ibrahim. Oleh dawuh muwabbihon hale wong sing meleh-melehno to nyalah-nyalahno nyalahno ning perilaku kaume nak do nyembah napa berhala. Mada ing apa ila ditekse ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Aifkan ana ta krono gawe gara-gara. Fi hamzatihi ku tetep dalam hamzah loro ne aifkan maute perkara takodama kang dhisik apa mah. Alihatan tegese nyembah ing pangeran dunawah kang salian Allah turidun ngarepno sira kabeh. Wa ifkan tilafat ifkan iku maf'ulun lah iku lah wa alihatan tilafat alihai iku ulun bi maf'ul bih lituriduna ketilafat lafat turidun wal ifku tai maknani ifku iku aswaul kadhibi wa ala alae kedustaan e tak buduna ana tegese ana to nyembah sira kabeh ghairu Allah ing liyane Allah fama donukum bi rabbil alamin Fama mongko te apa dzanukum te persangkaan sira kabeh bi rabbil alamin kelan pengirane sa alam kabeh. Iz abad tumnalikane nyembah sira kabeh ghairahu ing liyane Allah. Apa mbok sangka ana sak temne Allah iku yatruku bakal ninggal sapa Allah kuming sira kabeh bila ikobin kan tanpa siksa. Ketika kamu menyembah selain Allah, kamu kira kamu nanti tidak dapat siksa. Lah. Ora kok ngono, mestine tetep untuk siksa. Wa lan ana sapa kaum Ibrahim Najami niku tungkang ramal kabeh. Mboten tukang perbintangan sing ahli astronomi mboten tukang ramal. Fakhoroju. Mongko metu sapa kaum Ibrahim ila idin maring lebaran agum kedhe kaum kula ninggal sapa kaum tu amahum pangane kaum inda asnami ana ing berhala-berhalane kaum. Zaamu padha nyangka sapa kaum atabaruka ing tok berkah alaihi ing atas ikhlas tuam. Tuam sing wis berhala. Fa idza raja'u mongko nalikane bali sapa wong akeh, ora kalu mongko mangan sapa akeh ing tuam. Dados niki sing dadekno kuwi amen dikritik kafir. Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? berholo ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, iku dijejer napa? Dijejer apa? berholo Nak tradisi pesantren itu dijejer kiai ini diwacana kalimat tauhid mana. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribet ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan tidak kok pinggire Lo yang dipertuhankan. Nah ini adat-adat pesantren kan tidak kok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid warani kafir jelas keliru. Kowe nak ra cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribet ngono. Malah kula nate ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan nah ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal. Itu kan itu dungane mangan Bapak. Mergo mergo akhir acara bar iku maulaya sol wasalam terus iku apa? Mangane metu. Jadi, terus dianggap dungane apa? Amun nah, iya sak muni ya, ya, munimu yo yo Seribet yang usah wong ra Serasa debat seribet. Jadi sing kafir ya ben kafir, sing Islam ben apa? Islam sing kritik ben kritik, ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono rati kegiatan no. Memang api aku dono sing kritik. Ben apa nggih? Teng dunia ben padha sereten e. Dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk. Ngono nek nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk? Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Mergo ridhon nas khoyatun natutruk. Kepengen disenengi yang wong itu satu cita-cita yang nggak akan kesam kesampaian. Karena tadi mertamu gak mangan-mangan kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Itu teko utawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki dalam pembantu. Akhirnya ya, ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemenang nak duit utangan tambah akeh meneh <laughs> dosane. ya sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus eh, napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa? sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa? istiqlal birra'yi, apa? ingin mengikuti pendapat sendiri. Malah ini cara pikirannya kobil, kurban itu nganggu Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran wedhus. Jadi Kobil nggak realistis, malaikat repot nyembelih barang ngelulangi macam-macam. Nah di sini kurban sing ditompo, iku onok napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditompo diambil api. Tak kuluhunar napa? Ifkoroba kurbanan ukurannya sing apa? Tak kuluhunar apa? Dimakan apa? Api. Pikirannya Habil karena diperintahkan kambing ya kambing istirahat dipikir. Kobil realistis. Usahake oh, malaikat dada apa nyembelih ngelulangi terus bakar jadi sate kelatak keribetan apa? <laughs> keribetan terus ini buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. E, beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen nih gue sawah nih gone apa Kue Kowe nak rasa seneng ya wis wae seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai sirik itu memang dijejero berholo. Eling-eling wah Jelas ya wataroku to amahum inda asnam. Asnam nih, wah Berholo. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa baru barokah. Za'amu at-tabarruka at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean, ya nyatanya ya, ya mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo wong iku wiridan, sing gak cocok nggih monggo wong niki bebas mawon. Sebenarnya nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoi, bener putih Gusti, kula mbek niku. Kowe bener bener ALM luwe akeh. Jadi <laughs> serano pengaruh no. Faida roja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim, akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ku ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah baru barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut metu sira ma'ana sertane kita. Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naturatan kelan sak peninggalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian, ngekeki salah cipta nak iki kono Ya menapa Ya apa ba? Ya ihaman krana ngeki salah cipta lahum maring kaumihi annahu satamni Ibrahim ya atamidu. Iku percaya sapa Ibrahim alaiha ing atase nujum. Liak tamidu supaya tertanggenan sapa ngakeh hu ing Ibrahim. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim inni sakim. Ini saat temen ingsun sakim niku ali Alilun tegese berpenyakitan. Eh saat kamu tegese bakal loro ingsun. lo mongko podo mengo mengabaikan kaum muhu anu sang Ibrahim ila itihim maring hari pesta besare kaum mudirina hale sing bergegas kabeh. Maknane mungkur kabeh bergegas kabeh. Faragha mongko menuju sapa Ibrahim malah tegese nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar. Ana kiye semonane khufiyah sami. Khufyah mana manane sami. Ila alihatihim maring pangerane ila alihatihim maring pangerane kaum Nabi Ibrahim. Waya te aliha asnamu pira-pira berhala. Wa indahalan iku ana sandingi asnam atau amu te ana panganan. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingannya, ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berolo-berolo ing pinggire panganan kok kowe meneng ae, bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berolo, berolo takoki. Fakola mongko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Takok yuk kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berolo sekaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Jadi Ibrahim yo kacau tenan cara nabi yo kacau. Wong karuan berolo takok, iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan. Takok ira jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim sakti. Jawa atas berhala iku pecah. Nak kowe kan tanganmu sing rusak. <laughs> Dadi nabi ku ya ana sektine dadi. Dadi nabi ya ana napa? Ana sektine. Dadi jawa atas napa? Berhala tangane ora lidah sing pecah niku berhala. Jadi nabi ku ya aneh. jadi modele ngono iku, model ngono. Ala tak kulun boyo mangan siro kabeh. Faroho alaihim, Faroho mongko nuju Ibrahim ali mengatasi Alihat dorban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan, ora mongko mungkus mecah sopo Ibrahim ha ing asnam. Jadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan songko batu Nopo? Pecah nggih sakti Nabi Ibrahim. Tapi buatan tirakat teng Gunung Kawi buatan macam asli sakti ngono. Ngono yuk. konti dukune sopo yuk. Nabi kok dukun bocah sembrone. Fabalagha qaumahu mimman ro'ahu. Uh, eh, Fabalagha mongko temeka opo ikilah kasur Ibrahim kaumahu. Peristiwa dekne jatuh si berhala sampai ke kaumi. Miman sanging wong roa ningali sapa man ing Ibrahim. Faqwalu mongko padha madhep sapa wong ilahi maring Ibrahim yasifuna khali kesusu kabeh. Maknane yasrauna tegese kesusu al almasya utawa yusriuna tegese nyepetno al almasya ing melaku utawa yasrauna geganjangan sabah al masya ing dalam laku ini sami ya faqalu mongko padha ngucap sapa kaum Ibrahim lahu maring Ibrahim nahnu na'buduha nahnu te kita butuh nyembah kita ha ing asnam ba anta khaliti sira taksiru maca sira ha ing asnam Kala dawuh sapa Ibrahim lahu maring kaum wabbihon hale wong sing melehno sing mencerca atau menyalahkan atak nama matan hitun atak buduna nata nyembah sira kabeh mak ing perkara tanah hituna kang memahat sira kabeh sesuatu yang kamu pahat kamu sembah sendiri menal hijarati sanging watu wa khiriha lan liane hijaroh. Mbok pahat asnaman halih dadi berhala. Toh wa wa te uti Allah gawe sapa Allah kemi sira kabeh wa malan gawe perkara tak malu nakang gawe sira kabeh. Min naktikum saking napa pahatan sira kabeh wa man hutikum lan barang sing mbok pahat sira kabeh. Pak budu mongko nyembah sira kabeh hu ing Allah. Wahdahu suci ne Allah. Wa ma tema masdariyatun bangsa masdariya wakila musulah wakila musufah. Kalu mausufah sing disifati wa kalu padha jawab sapa kaum Ibrahim benahum antarane kaum Ibrahim piyambak ubnu lahu bunyanan. Ubnu utawa ibni bana ya ibni binaan wa pamnan fa wa banin ibni. Ibnu bangun sira kabeh. Ibnu bangun sira kabeh. Lahu maring Ibrahim kowe bangun bunyanan ing bangunan. Famlauhu mongko ngebaki sira kabeh ing bunyan khatoban ing kayu bakar. Wa trimuhu lan ngurupno sira kabeh ing bunyan binari klan roko utawa bunyan klan geni Faidal tahaba mongkane ane semulat mulat apa bunyan bunyan sing tiga ih fa faidal tahaba mongkane alikane semulat mulat apa hatop utawa bunyan sing tiga khatab sami mawon faal kuhu fil jahim mongko ngecolno sira buwa sira hu ing Ibrahim fil jahim ing dalem geni sing banget panase ainari tegese geni asa didati kang banget panase Faradu mongko padha ngarepno sapa wong akeh ing Ibrahim, bi ing Ibrahim kaidan ing rekodaya. Bil qaihi lan bua Ibrahim finari ing dalam neraka lituhlikahu. Supaya ngrusak apa nar utawa mencidrai apa nar utawa mateni apa nar ing Ibrahim. Tapi fajal namu kegawe ingsun gum ing wong akeh tak gawe al asfalina ingkang kecelik kabeh. Ail magurina tegese ingkang kecewa kabeh. Fakhoroja mengko miyas sapa Nabi Ibrahim minan nari sangin roko saliman hale wong sing selamat. Sangking api saliman mina nari sanging api saliman hale wong sing selamat. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Ibrahim inni dzahibun ila rabbi. Ini sak temene ingsun dzahibun wong sing budalan ila rabbi maring pangeran ingsun. E muhajirun tegese wong sing pindah ilahi maring rabbi min daril kufri sangking daerah kekafiran. Sahdi bakal nunjukno sapa Allah ni ing ingsun. Ila haitsu amara sekirane perintah sapa ni ingsun sapa Rabbi. Ila haitsu amara. Tumeka yen to perintah ni ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun bil masiri kelan perjalanan ilahi maring ikilah eh, daerah wau. Ilahi ai ila muhajirin gon hijrah ingsun. Wa wati al masir ilahi wa asamu negara Sam. Sani-sani Syria ni. Falama wasola Syria, Palestina, Libanon termasuk Israel niku riyen namine napa? Sam. Falama wa salama semangsane itu maka sapa Ibrahim ilal ardil muqaddasati maring bumi sing disucikan. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim Rabbi habli. Rabbi do merek nisun hab kula aturi paring panjenengan li ingsun waladan ing anak minas solihin. Sangking wong sing soleh-soleh kabeh. Fabasarnau mongko nyenengno ingsun hu ing Ibrahim bi ulamin. Kelawan siji bocah halimin kang akeh welase. Dzihilmin tegese kang duweni welasan kasirin kang akeh. Falamma balagha mongko semangsane itu mengko sapa Ibrahim falamma balagha. Mongko sumangsane tumeka sapa gulam ma'ahu sertane Ibrahim tumeka ayah ing iso mlayu ketika mulai iso jalan. Ai ayas ategese ah, ento lumaku sapa hulam ma'ahu ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam bu ing Ibrahim. Kila balagha asinin umur tujuh tahun Wakila salah sa'asrota sanatan umur telulas tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten? pitung tahun, Wakila tiga belas tahun. Kala dawa sapa Ibrahim ya bunaya. Hua anak ingsun ini saat temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani saat temen ingsun atbahu nyembelih ingsun gak ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Wa ruyal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum utai pira-pira prilakune nabi bi amrilah kelan perintah Allah. Jadi ngipine nabi ku hak. Kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sini Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya rasa mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita eh Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail Ismail. Darah niki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail, sing jelas ora jono ana wis. Ah, Angel banyak apa ya? E, begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan empat. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya tiga. Zabur itu ndak. Zabur itu hanya mau idoh mau idoh. Jadi tidak ada apa, e, keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena ya karena Ismail. Ya sudah <laughs> karena Ismail. Tapi rodok rodok panjang nih, Mungkin kalau ceritanya. Nah. Jadi nopo gitu, Ya sudah podora roy ya, wabu, jadi repot wis. E, di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak adabi Apa Ishak Ishak yang berstatus di disembelih. Tapi kita sudah kadung eh, apa itu? Ya kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula ganut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Sata jiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dalika ing atase tabkhi. Falama aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang kodalan lan nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wus napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail Jabin maring buat napa niki pilingan. pasti diterlentarkan tapi posisi kados kau Kok mati loh, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi di, jadi nyembelih Ismail buatan kados nyembelih ayam nih buatan, Sama nak nyembelih wedhus madep di sirai madep, meripatnya dua atau miring? Miring mau ditekuk. Masa iso miring? Piye piye nyembelih wedhus piye? Masa iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. <laughs> gak sopan. Gak gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi penanggilan terus pedangnya bi, Gak kena tanah. Iya, dilebang sih. Lah kok ribet tuh Ganjil. Yakin ya? Oh, itu cukup. tenahan itu. Sapi ya mana sapi. Gak gampang ini tuh, Apa buah cok ngono dhuwur. Ngene gak? Tenang ya, kok gak meyakinkan ya. Piye? Piye sistem Mustafa sistem maju dene omongan ono sistem. Piye sistemnya piye? Sistem dan bahasane. Piye? Ya kan nyembelih lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Gak tau dia wedus mereka. Uh, eh, mbah pokoknya ini kene bayangannya itu apa? Ismail itu diterlentangkan dengan apa? pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora apa? Ora rebahan. Esor eh, ahu. Tegese napa? Ngrebahno sapa Ibrahim wa Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep kete saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro. huma kang ing antarane jabinani aljabatu utawi badhok. Dadi kemane iki pilingan satu, pilingan dua di antara dua ini ono napa? jabah. Maksudnya Imam Suti khawatir kayak gak paham, nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham, mulane dek nerangno. Jadi walil insan napa jabinani guma apa al jabah. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peristiwa iku bimina ana ing mina. Wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halkihi ing atase tenggorokane Ismail. Ismail Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas opo peso sean babar pisan bimanin sebab ono penghalang minal kudro al ilahiyah. Dadi Ibrahim bener-bener nyembelih eh. tapi ora tedas karena ada manek minal kudro al ilahiyah ada penghalang dari kudro tua. Wana dina hulan ngundang ingsun ing Ibrahim ayah Ibrahim kot tar. teman-teman wis bener aru aruya ngimpi e eh, bima tekse kelan perkara. Ate ta kau sing nglakoni sira bi ing mami mas perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira aru tapi. Ibrahim ngoni iku cukup, ora kasil nyembelih lah iku cukup. Jadi gaya nyembelih itu cukup, ora perlu kasih apa? Nyembelih. Eh yakfi tegese cukup kaing sira apa dalika mengkono-mengkono dabhu. Senajan ora kasil terpotong. Fa jumlatun adinahu iku jawabun jawab lima maring eh, jawab ulama jawab lama bisa ada wawi kelan nambahi wawu walamma aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muhsinin. Le anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisalil amri kelan nuruti perintah bi ifroji sidati tak kei terlepase kerepotan anhum sanging ah asolihin do anhum sanging al muhsinin Inna hadza satam niki dzabha al ma'mura bi iku lahu wa iku al balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adz zahiru kang zahir wa fatena ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al ma'mur bi dzabhi ya niki wa huwa Ismail au Iska ke kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska sing disembelih wa huwa Ismail au eshak. Di Indonesia kan nggak yang ada khilaf siapa? Eshak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas. Wahua, Ismail, au Esak Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca oke, aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala ini ini hal Ismail akbaru aw Esak Ayo Ismail be tuh nanti. Kita tahu ngurusi KTP ini, Pak. Eh? Esa, kita wadihin. Wah, oh, pinter isruhen. Dengaran kau kalah beruhen. Jadi Mustafa tuh, semua? Ska, jadi kau tuh. Lah kita tahu tanggal kelahiran ini. Eh Mus, Is Ismail ibu apa jenis? Hajar, nak Iska? Sarah. Ayu di. Ayu kafir. Jadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu di Hajar Sarah. lo ora kowe ora ceritane, tak cerita ya. Ben ben kowe di selera Rabi Ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anda pedir, anda apa? Jadi Sarah iku ayu. pertama pertamane Ibrahim, ya ayu. Menon nak iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbok kalimat apa ya sanggup ya kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Jadi <laughs> orang marisi ilmu netok ya napa? Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan ajudan ini koning perbatasan negara. Nah ono wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Jadi mulai sini wong elek ku ya aman. Akhirnya ya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim gue liwat mbak sinten? Sarah. Terus dari pengawali ditangkap, mergo ra ana wong wedok secantik Sarah. Ya orang roh jenenge mesti. Bareng ditangkap di ning kerajaan mau. Eh uh, ya iku sing terjadi dialek masyur itu. Ibrahim iku yo ya Ya bodoni tapi ra bodoni. Ya bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong tiga kali. Tapi bohong tiga kali Dewi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kulu dalika fidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya gawa petel. Nah, jadi sing kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa wis dakik. Dakik itu sang kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku, mesti aku dipateni. Karena raja ini maniak perempuan, tentu suami itu dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur, aku IP. Dua adik ayu rak mulio, perkoro, kakaknya adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulio. Waduh, kue neng diwae di adik ayu mesti ya. Kau mesti wong berburu adikmu lewat kue. Tapi nanti di adik elek ya biasa wae wong Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukti. Oh dimulyakno Ibrahim, mereka calon ipe? Muni bojo sebelah ini. Buarang muni dulure melebu kamar dikai diperlakukan khusus, sarah ngomamu. Nabi om bodoni, nabi opo? jadi. Karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus dari Nabi Ibrahim masyur. E, di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa'anti ukti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau dihubung mau mau diajak hubungan gitu sama raja nggak mau sampai tiga kali nggak mau dipaksa terus tangannya raja tadi salah salah itu dijimbe jadi cacat sampai beberapa kali ngalami itu dan hebatnya Sarah meskipun mangkal bek Nabi Ibrahim dungane gini ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain saya ini istri nabimu istri kekasihmu jadi masuk pertukaran ikut tawasule Sarah tetap boleh nak <laughs> bujumu kan <laughs> Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Yo tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai tiga kali terus ngalami itu terus jari raja tadi Hei pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe bahmun hajar itu ayu Perkara ini disik, sing oleh jadi pembantu itu onok lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh jadi pembantu raja itu cara saiki ya danyang pengawal raja kudu ayu. Jika hajar yo ayun. Nah, cuma kira-kira ayun di sing hajar iku lewat kontestasi, sing sarah nganti sepakat ayun. Sing jelas ayu kabeh mau terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar seneng, seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini gue Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya ndak, ya memang e, dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna minal qawla ini qawla bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinil qawlu bi anna dhabi ismail akwa. jadi pendapat kalau yang eh, lakinil qawlu bi anna dhabi ishaq akwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di Dabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat. Di Arab, di Arab Saudi, di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, kia Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kita Ishak, Ismail ya Ismail, enggak tahu. Ismail apa ya? Ishak? Ketok sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishak? Ismail. Ismail, Ismail. Iya, yes, milih wae milih. lagi usum kompromi. Partai sebelah wae kompromi ya, saya lagi susum kompromi. Ya, yes, Ismail, Ismail. Anda tuwa ngakek no. Anu? Tak debusi bidibkin kelan sembelian ai bikapsin tegese sembelian azimin kang gede minal jannati sing swarga. Huwa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus koroba kang hu ing alladzi sapa Habil sapa ha bil api Jibril alaihi salam bau Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada ya wajib, tidak syarat sah. Watarok nalan ninggal ingsun yang yen atek ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran Rabakal Lalio. Saya itu dulu itu heran. Heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak itu kan nggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura ya bajingan, yura ya preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali. Ini ndak. Rohen itu yura ya bajingan, yura ya preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal, iskal itu janggal, kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total si sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudia wala Nasronian. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal Isma, orang yang orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ana ngawure, ngawure wong soleh lo tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jenenge Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya roto-roto artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yosua itu. Tapi wani gak kayak anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama nabi. Jadi banyak nama nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge solikin. <laughs> Pokoknya ngono-ngono itu. Wah, mata wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak itu tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya di masjid. Jadi satu, hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Batil Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung raja cocok wis aku tak ning Bantul, ya, ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. jadi nak dungo yo yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapane Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokai, barokai nek dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak jilbaban nggak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sopo yang mlebu ya oleh wong sapa? Bisa, Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi nggak berpakaian apa? Islami senajan to mok ning jowo di masjidnya Amr bin As bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawe pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi. Mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas tapi sekarang enggak karena dikuasai dunia internasional itu jen kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak gitu. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Is Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang Liab dua belas yang dulur eh punya dulur Li'ab itu dua Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit Yang lainnya berapa? sebelas itu sepuluh kan berarti 10. Pokoknya bangsa itu itu berapa itu? Lah itu Li'ab hanya berapa? Ada Li'ab, ada apa? sakit Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustafa nama Mustafa, Mustafa. Rawono ya? Islam kabeh nek jenenge. Meskipun gak wong pilihan dek nih, Mustafa sing jeneng-jeneng saya gak buatan ora makna nih, Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriyah. Duriyah itu e, komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Sam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iskak, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tau krungu pertama, kan angel itu ya disambungin. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita-kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum makomu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Sam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnanu bila roibin inta dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ilayomil Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudi yau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangane ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom noning Indonesia rak terus dikemuli ayat kursi kan aman. Faham tuh kita? Angel temen terang kowe itu. Mesti diarani Islam. Tetapi tapi makom noning Israel dikemuli bintang kejora. Faham? ya? maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total nih masjid. Mulane kono jenis Masjid Umar, mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah nih wong Islam. Lagi menang nih Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki jadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap top kota tiga nopo agama. Ya wes. Lah kita is ngimani Quran wae ra usah bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Terus pinter lah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte? Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Ya, Isra roh Gus tahu mikir, ya satu orang roh enak jadi Yahudi itu jeneng wong, jeneng wong iku Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud. Akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo barang Bareng ini wangi, ben ketok elek eh digenti asu. Jadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku nah, loh termasuk turunan Sunan Kudus yang catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara nemen kalah mbek Saridin ceritane. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takut lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Ya. Berarti ini buyutku cah ketok ya luwe kondang. Ya. ya sudah seperti itu. Nah, Khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis. Nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum saya kata orang yang tidak ahli sunnah kan gay film gambarannya Umar unik Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudakir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke okay lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti ketrucute kuelek. Gue mesti raro, gak ulama gak roh. Ketika Nabi debat sama orang Yahudi, debat sama orang Nasrani, itu debatnya gue lucu. Kanji Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lah wong Yahudi itu ya padahal pinter-pintere wong wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifa millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh nangi kupol. Mergo ketok goblok Jadi kadang ngomong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu gini lah Yoko iya aneh wong Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Tapi podo karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kayak ya lah. Bandur Salim penggemar Hasan Hasan Wanakulo. anak kulo. Utawa kayak muni Mbah Baru penggemar Gus Yofur. Kan betul mungkin. Utawa Mbah penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut dengan Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi ku putune Nabi Ibrahim ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran oleh turun oleh gojlok ini. Ha antum ha ulai hajastum fi malakum bi ilm. Falimatu hajuna fi malakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani, pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gue jeloke Wama unzalati Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilati Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Pokoknya ngaji mlebu swarga paham berapa? ya itu. Kok ruwet banget ngadepi wong ngaji ngono. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, kau yang wargo, bus wargo lah, sepek gitu. Tapi boleh ya paham. Tapi ra paham yang penting bus wargo lah, iku masalah gue. Orang tahu kepikiran lai kalimatin e lah. Aku loh cara kon bus wargo, bek kon paham Quran. Mila paham Quran sih. Lagi bus wargo. Tapi kok narasi do mlebu ya mungkin mungkin paham Quran bun rokok. Gue gue aneh-aneh. Maksudnya gue ketok regani pangeran lah bus wargo. Keren loh mereka paham Quran. orang kok kok kue sementing mlebu. orang paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu pada karo tadi kayak Kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin. Pak Karno pengikut Van Marani atau Gus Mbak pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlek gitu. Ha antum ha ulai hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi malaisa lakum bi ilm. Tapi saya iki pecintane kanjeng Nabi, ku roto-roto ku ora pinter. Penting solawatan, berjanji buwanter. Nak darani bid'ah ngamuk, wis ngono terus kegiatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong solawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam mata mamin hamlihi syahroni ala masyuril akwalil marwiyatu via bil di abu abdullah ketika nabi kandungannya umur dua bulan bapaknya mati itu, itu kan tareh gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyok mantra lah akhirnya diarani bib sing maca padha ora paham akhir Allah ya Allah aku <laughs> bakten wong as padha dene aku as repot terus pusing aku mikir berarti Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing biano mau tulisnya bahasa Indonesia, kok terus ketara gak Wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani adim nat taifatin nat jariyah fama katsafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najar sakit. Terus kapun. Terus bid'ah ning di wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, Kowe maca koyo histeris Allah itu sampe nangis. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi? Saya padha ora bener ya bener. Terus sing bener sapa sing alim? Wis suwe Gus nak wong alim bener. Ya nak ngono padha bener e wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca Bos, bos, bos, bos, bos, bos. Pusing kamu terang no gue. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di di makamnya Nabi Dawud itu ya ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau saja sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. mana kena ada wali, tunggu anak putumu, muridmu wali, nak orang itu repot, guri-guri tiga saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi itu gue sugian bi saja. Gue ku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak ada wah banyak. lalu makom itu terserah siapa bertanya? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi awalnya Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya yes, tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Ambiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antohiro beda li ta'ifina wal akifina wal rukai sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih, dong tenan. Ayo, ah, ya iya, pinter nah nih, jadi ah, maju lah. Mulane kowe aja geman donga soleh dhewe, ora cukup. Soleh saiki ora cukup, kudu ditopang soleh anakmu, soleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa jawab siapa coba? Misalnya Soben terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebabnya itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku adem Kok gawe tanpa bapak aku geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pengen. Sampai seperti itu. Karena wis kadung diarani keliru. Jadi mau tidak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ya ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu hati kakuati kudu adu pasut. Lah repotnya umat Nabi sing ra kramat wis akeh yo repot. Masyur ada orang Nasrani, orang Yahudi, Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, okay, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit. Sing kena laknat, sing kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo cari Nabi. Masyur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma fanaj ala anatawahi 'alal kadzibin. Nabi Tidak mubalah. Oh ya oke, okay, kita mubalah. Nabi Bali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari ke kaji Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anak itu dijak putune dijak mesti mesti bener deh. mereka wong e paling kuatir nak anak mati putri mati. orang ana cerita bojone nih babi gue, bojo orang melok orang roh. Lalu kalau termasuk kiai sing jarang tuh ngobek bucu bucu, katanya sering lah tahu melebu. Tapi kiai kiai haji ya bek bucu, umroh bek bucu, kalau nih ya rondo iskal. Jebule bareng tata kono jadi duit sing wedok Gus. <laughs> ya wes nak ngono kejawab ya wes anjir sing duit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Rian bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu tidak sekeramat saya ya jadi. Kalau gak setuju sing geruduk geruduk kong loro karena ternyata tadi sing duit duit sing sing beda. Ayo wes sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang e, Abna Ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. E, Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh, toh nyowo coro jowo Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembah dan itu mereka mundur nggak jadi apa mubahalah minta bak mubahalah ini dibatalkan berarti Nabi itu debat dua kali secara ilmiah ya pernah yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, "Itu apa?" Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i benas sofa wal marwa adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara baik kue. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarane Sofa mbek Marwa. Sementara cerita dabi disembelih iku ning Sam. Eh, ya, melane aja melo-melo lah ya. Eh, ya, ya. ya aja melo-melo melane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora melo-melo. Gak gak gak, aku Ismail ya. <laughs> dilatih pinter kok pinter era kasil sombong itu wis sing hasil jadi gak gak jeng Ismail Ismail Ismail Ismail wis gak <laughs> Kita nah orang lagi gitu tapi ke ilmiah ben gue bangga di guru alim ya jadi gue ben nak gurumu gak main-main aku yuk kerungak kerungu nak kau aku ibu Ishak tapi sing goblok ngono Ismail Ismail, Ismail. Karena waman sadda sadda finnar, ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno <laughs> itu. Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas ini Mekah. Mereka orang Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi bek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan saat terusé sampai tok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Molane dibak utawa manakib utawi nopo berjanji. Niku pertama al pertama sing disebut abtadi ulimla abis midatillah terus wabadu aku wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangno wabak tu faakul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mut talib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat Hisoluhus Sania. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Saibah, yaitu nama lain dari bahnya Kanjeng Nabi. Terus diteruslah sampai wa'adna nu bila bin intadabil dzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabih Ismail. Alhamdulillah jadi terus gue ya menang. Kenapa? Ya itu tadi sajane mau diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul, Abdul punya bapak Abdul Mutalib, Abdul Mutalib punya bapak Hashim, Hashim nama lainnya ini ini ini bin Abdi Manaf sampai Ketika diterjemah itu jadi mantra bu, jadi buku sejarah. Nambah wajah Arab itu ya kira paham mantra. Melane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim. Yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kok nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala. Nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah, ketika berhala banyak Nabi gak mau madep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep betul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena Kata Allah, ha antum haula hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laisa lakum bi ilm. Nek nah, wani debat kudu datane data ilmi ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi. Padahal Yahudi iku putu ne Nabi ib, Yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasane Yahuda pengikut Ibrahim. aja diwali Ibrahim pengikut lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut mereka enggak Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani. Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni kan kacau kan. Lah itu terus Allah gue jelek tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuha junafi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim bakti. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa. Musa itu generasi ini sause. Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku serap populer. Kue seneng ayat populer ya poligami fangki huma toba lakum. Kowe iku sing alim lah wabal. Mergo di kepentingan loh Poligami. Mbak wong sing seneng keramat, ane dalil wa may takilah Allahu makroja. Tekan jadi wali kepinginin untuk duit yang enggak terduga. Udah itu teke gue duit. Padahal syarat saya wali gue raspati seneng duit. Lalu kowe kepengin wali ben oleh duit. Jadi us, us. Kenapa mau dadi wali ben bayar zuku min haisu layak Jadi Jadi uteke gue elek. Jadi institusi wali gue demi jadi nak aku wali para pangeran rezeki teko min haisu. Mulane kira bakal jadi wali, ngerutek cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail opo sak? Ismail ya Ismail, Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah sudah tak bilo napa? Ismail. <laughs> Oh, Yes. Ismail Iska. Iska SK Ismail. Nak cacile kan milih sengguri ben. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat loro. Ya, ya sudah, enak Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab iku pancen setuju SK tapi wis ben Aku Aku kadang ya aduh matene wong tenan. Ya sudah pokoknya kaulani ya Pak. Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kuwi. Ada dua pendapat. Oh, kan. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. <laughs> Aduh mata uang guys. Sabar, sabar. Ismail wis gak? Sekarang Ismail, Ismail. Soalnya malah singguri. Wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo iya, mbok gedingi koyok ngono kersane pangeran panjenengan Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga tiga agama. Ya wis kersane pangeran. ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap ya kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudia. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Nggih Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi selesai. Podo misalnya Ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan Bora misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya Ruhin mati anak Butune juga kei jungkup wali besar Ruhin yang terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era Nice. Lu nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah anak segera jelas-jelas sih. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke ke 8 Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Mbok nak ning mana nih keris kan. Artinya ini ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo kak bahiki. sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'ali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tahu. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus. Terus kita buktikan terus. Setiap sholat mustaqbilal kiblati. Dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andekan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab. Kemudian didesain pinggirnya Alata dan us, Maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemus. Ikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njogo khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayang no Mekah iku sok ben kalah. Anak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing, sing jenis maksudnya. Orang Abu Jal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Lah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar, kitab yang enggak akan rubah, yang enggak enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira baiti alitaifina wal akifina warruka sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna. Dinggo kemus jadi barokah Quran sebagai teks yang nggak hilang, kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya. Yakob, makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tahu. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi Allah Yahudi. Kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah na nabi, beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al- quran Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini ya. Di ya mulane iku sing syukur ngaji. Sampai roh kaul loro Ishak Ismail. Ismail wis ya. Gitu. Sopo sih mesti. Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben gue, supaya anut wong akeh, cuma anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina alifil akhirin sanaan pengalaman hasanan kang bagus. Salam untuk keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kau mengkono-kono kabeh kama jazina kau malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe wong akeh jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sen ya, kalau dia baik pasti apa orang lain merasa kebaikan ya, misalnya kayak apik mesti kepen sudah orang lain yang untung kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan orang lain pasti untung Inna sak temene Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Sangking pira-pira kawula ingsun al mukminina kang mukmin kafe Wa basyarnahu lan ngekei berita ing ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaqa kelawan takai anak Ishak. Ustudilah tiga dalil apa bidalika klan dobi Ishak ala anak dabiha ing atase sak temene sing disembelih ku ruhul ya anak Ishak. dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishak. Ora Ishak sapa? Ya Ismail. <laughs> Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sowi ngotot. Iska. Oke, partai Jalalain apa Sowi. Yo Jalalain sih kadung kau Jalalain. Yes, pokoknya, yes, pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska, tidak mungkin yang lain itu, wah, sing ngono kok ribet. Sing jelas ku onak sing disembelih jenenge Nara Ibrahim, ah eh, sapa? Ishak, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti ku jelas. aduh, repot. Jadi wong alim dadak. Mula kula nate cowok mobil lu mangkel nganti saiki. Susah jadi e wong waras, tangan angen kok ya ono bener ya. Lah wong gendeng atau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisane mobil mesti tok tok. Gelem ra gelem kan maca ning arepe. Susah jadi e wong waras. Aku pertama iskal. Waras kok susah. Tanganan iya. Wong gendeng kan gak tahu mikir. <laughs> kayak nak susah berarti parah. Nak rata tahu mikir berarti. Jadi <laughs> mau nak roh berarti wong alim. Nak ora berarti wong orang alim. saya kira roh khilaf berarti alim. <laughs> Nabian Khalid dadi Nabi Khalil Muqaddaratun ayu jadu. Tegese den petuki sapa eh, apa Ishak muqaddaron halidin kira-kira ana apa nubuwatu. Eh, ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi, tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa baroknalan berkah ingsun ali ngatas atas Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akia anake dzurriyai wa Mergo Ishak dia anak Yakub, Yakub ya anak iku meh rolas napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. eling lengi sinten Yusuf kalian apa? Wala Ishak kala ning atas Ishak wala dahu wabarukna alaihi wa ala Ishak. Wabarukna lan berkah ingsun alaihi ing atas Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishak. Kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, dia yaiku anak Ibrahim. Terus Bijak lina kelawan gawene kita kita gawe aksarol ambia ing aki-aki nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min malan iku setengah sanging turunan Ibrahim lan Ishak muhsinun utai ya ana sing apian mukminun wa muli li nafsi e kafir mukminun kang jelas e bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan nalan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuati kelan kenabian. Wanat jena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil Bani Israel. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi Tenggudi Medi, Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi. Tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen, jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turusan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten ib, Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa? Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah. yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa? Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa nubila bila raibin inda damil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Walakot nalan teman-teman paring ingsun wa nasor nahum lan dokudi budi wa wa nahum amin al karfil adim sanging prahara sing gede. Prahara sing gede bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Tidak jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel tidak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir. Karena Bani maknanya turu, turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel. Biasa saja orang lain hidup di, sini, di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi cokok muni Wah Israel tuh negara turunan para nabi. Iya iya sing iya iya sing ora ya ora aneh-aneh Ngaji ora khatam. Minal karbi sangking kesusahan ala dimika gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum yo ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medi, Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun gum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum kipti. Makanya Mesir jadi Egypt dari kata al kipti terus Jawa Inggris napa? Egypt itu napa? Alal cara wong Arab darane napa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal apa? Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ono sopo musalan kaum muhuhum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atenalan lan paring ingsun huma ing musalan lan Harun al al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail bali kol bayani dise banget jelase. Fima ing dalam perkara ata kang rang napa kitab bi ing maminal ahududi sangking. Fima ing dalam perkara ata bi kang teko sopo Musa bi klan kitab utawa tek minal hududin rang nusa saing biro-biro khat-khat wal ahkam lan biro-biro hukum. Hudud itu batasan. Batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan biro-biro hukum bahwa ghairima lan hudud dan ahkam. bahwa di kitab iku atau rotu Taurat. Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jel, jelas. Wa hadina lan nunjukna ingsun gumalan ing Musa lan Harun asyira. Nggih mau Mbak Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun asyiratal mustaqim ing dalan sing jelas ai tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarokna lan ninggalno ingsun abqaina tegese natopno ingsun ma fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kaya Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun tapi inna kadzalika najzil sinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fit dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunu Musa lan Harun. Kenapa? inna huma min ibadinal mu'minin, inna huma saat temen Musa dan Harun, jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak. Semua adalah min ibadinal mu'minin. Subhanallah bihamdihi adada khulkihi wa nafsihi wa zinata arshi midada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.